Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan eh, kembali melakukan bedah buletin yaitu buletin atau tauhid yang terbit di kota Yogyakarta disebarkan di wilayah UGM dan sekitarnya dan juga di Eh, daerah-daerah sekitar Yogyakarta. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini yaitu masalah akal. Bagaimana pandangan Islam terhadap akal? Nah, mudah-mudahan pembahasan yang akan kita sampaikan nanti akan menambah wawasan kita menambah ilmu kita dan kita akan bisa menempatkan akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada tempat yang tepat ya pada proporsi yang seharusnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah sahabat muslim para pendengar radio muslim Allah subhanahu wa ta'ala Dat yang maha mulia Dat yang maha agung Dat yang maha perkasa Telah menganugerahkan Kepada kita manusia Kepada anak Adam Yaitu yang berupa akal yang sehat Berupa pikiran Yang mana inilah Dengan sebab inilah manusia itu Allah Subhanahu wa taala bedakan dengan hewan. Sehingga sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa manusia itu adalah al-hayawanun natik, yaitu hewan yang bisa berbicara. Nah, tatkala kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menelaah dengan sungguh-sungguh ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran dan juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam hadisnya yang sahihah, maka kita akan kemudian bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memuliakan manusia ya memuliakan manusia dengan memberikan akal kepada manusia tersebut. Nah, namun juga bahwasanya dengan akal ini pula seseorang akan bisa tersesat manakala akalnya tidak dibimbing dengan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala akal yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita senantiasa diberikan asupan-asupan berupa wahyu maka kemudian akal kita akan menjadi akal yang terbimbing dan akal yang akan tetap berada di dalam kondisi fitrahnya dan akal yang semacam ini adalah akal yang sesuai dengan dalil yang datang dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat eh, An-Nahl ayat ke-12 وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآية لقوم يعقلون Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu pun ditundukkan untukmu dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya pada yang demikian, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menutup ya, menutup ayat tersebut setelah Allah Subhanahu wa taala di bagian awalnya memberikan gambaran kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya untuk menundukkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar tersebut ya yang sangat besar tersebut dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa pada yang demikian itu sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Atau kita lihat di dalam ayat yang lain Allah berfirman Atak murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab afala ta'qilun. Akankah kalian memerintahkan kepada manusia ya untuk berbuat kebaikan? Sementara kalian melupakan diri-diri kalian sendiri ya, Tidak memerintahkan kepada diri-diri kalian Untuk melakukan kebaikan ya, Sementara kalian telah membaca Alkitab yaitu Al-Quran Tidakkah kalian mau menggunakan akalnya Ini diantara ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita agar kita bisa mengambil pelajaran dengan akal yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan bahwa memang di dalam ayat atau dua ayat ini dan di dalam ayat-ayat yang lain yang e, bunyinya kurang lebih diakhiri dengan la'allakum takilun ataupun la'allahum yakilun yang tidak kurang dari 45 ayat di dalam Al-Qur'an. Demikian juga uh, firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada kata-kata tafakkur ya. Tafakkur yaitu memikirkan ini pun tidak kurang dari 15 ayat di dalam Al-Qur'an. Baik, uh, tafakkarun ya tafakkarun ataupun tatafakkarun. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan akal ya. Sangat memuliakan akal dan ini semakna dengan uh, firman Allah Subhanahu wa taala bahwa memang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Ya, dengan sebaik-baik bentuk. Dan di antara bentuk manusia yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala melengkapinya dengan uh, akal pikiran. Agar kemudian manusia itu lebih bisa untuk membedakan jati dirinya sebagai manusia uh, dengan hewan, ya, dengan hewan yang notabene hewan itu kuranglah bisa memanfaatkan ya akalnya, akal pikirannya. Berbeda sekali dengan keadaan manusia. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Maka akal yaitu ain qaf lam akal itu secara bahasa maknanya adalah al-hikmah ya kebijaksanaan ataupun juga bisa bermakna sesuatu tindakan yang tepat. Ya, tindakan yang tepat. Oleh karena itu kita sering melihat, mendengar ketika ada orang yang e, melakukan sesuatu dengan cara yang bijaksana, maka ada orang yang mengomentari, oh dia memang orang yang berakal. Ya. Ya, dia mengatakan orang yang berakal. Kenapa? Karena orang yang dikomentari itu adalah dia e, melakukan segala sesuatu dengan kebijaksanaan. Demikian juga ketika ada seseorang yang melakukan satu perbuatan, satu pekerjaan e, dengan tepat, maka orang lain pun juga terkadang mengomentari, "Uh, dia memang orang yang berakal." Artinya apa? Artinya bahasanya orang tersebut itu mampu memanfaatkan akalnya dengan tepat. Nah, ini makna secara bahasa ya, makna secara bahasa. Adapun makna secara istilah secara terminologi bahwa akal adalah daya pikir yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia. Kemudian eh, akal ini diberikan muatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan muatan-muatan tertentu berupa kesiapan, kemampuan yang dapat melahirkan sejumlah aktivitas pemikiran yang berguna bagi kehidupan manusia itu sendiri yang memang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya. Ini akal secara eh, syariat. Maka ketika seseorang memanfaatkan akalnya berarti dia mampu e, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah akal tersebut. Namun tatkala seseorang ya, kurang bisa memanfaatkan anugerah berupa akal ini, maka Ya, tidak ada bedanya ataupun bedanya hanya sedikit antara dirinya dengan hewan. Kita juga ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang e, menjelaskan kepada kita walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la ya'qiluna biha walahum udunun la yasmauna biha walahum absurun la uh, eh, walhum ayunun la yubsiruna biha eh, ila akhir ayat. Dan sungguh telah kami lemparkan ke neraka jahanam sebagian besar dari manusia. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala melemparkan sebagian besar manusia ke dalam neraka jahanam? Kata Allah, lahum qulubun la ya'qiluna biha mereka Allah Subhanahu wa taala berikan hati namun ternyata hati ini tidak mereka gunakan untuk memikirkan ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tatkala seseorang yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya akal namun tidak dimanfaatkan untuk eh, memikirkan ayat-ayat Allah yang kemudian dirinya akan semakin mengetahui tentang siapa dirinya dan tentang siapa Allah Subhanahu wa taala maka orang tadi hakikatnya kuranglah mensyukuri kenikmatan Allah yang berupa akal akal tersebut atau bahkan dirinya sama sekali tidak mensyukuri alias mengkufuri nikmat akal yang Allah berikan kepada dirinya lebih-lebih lagi tatkala akal yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya bukan dia gunakan untuk memikirkan ayat Allah agar dirinya lebih dekat di dalam bertakarub kepada Allah namun justru digunakan untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan billah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala maka orang tersebut ya akan mendapatkan siksa yang berat dari Allah Subhanahu wa taala karena salah memanfaatkan anugerah akalnya. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Islam agama yang mulia, agama yang sempurna ini betul-betul telah memuliakan akal. Ya, memuliakan akal, ya tidak sebagaimana eh, agama-agama uh, yang lain yang mereka uh, di antara mereka ada yang sama sekali tidak menghargai akal manusia. Tidak menempatkan akal manusia agar dia gunakan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam beberapa ayat tadi telah kita sampaikan ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Dan dalam sekian ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam makhluknya yang Allah Subhanahu wa taala tundukkan untuk manusia. Nah, itu semuanya agar apa? La'allakum ta'kilun. ya agar kita semuanya mau berpikir, memikirkan tentang betapa besar yang telah Allah Subhanahu wa taala perbuat untuk manusia. Betapa agungnya yang telah Allah Subhanahu wa taala lakukan dalam rangka untuk kemanfaatan manusia. Yang ini akan bisa dipahami, bisa dipikirkan ya, oleh orang-orang yang memang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya akal. Maka sungguh sangat tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan akal kepada diri kita semuanya dan tidak kita gunakan. Ya sebagaimana mestinya akal tersebut dalam rangka untuk bertakarrub yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti bahasanya syarat Islam, agama Islam, agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat akhir zaman ini memuliakan akal, yang pertama bahwa e, Islam ini memasukkan akal ke dalam dzaruriyatul khamsah ya, adzaruriyatul khamsah. Itu lima perkara yang darurat, lima perkara yang sangat pokok yang harus dilindungi, yang harus dijaga. Yang ini menjadi pembahasan dari kalangan para ahli fikih. Ya, mereka Eh, menyimpulkan bahwa syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini ya dalam rangka untuk menjaga lima perkara yang sangat pokok yang harus dijaga. Apa itu yang pertama adalah agama. Yang kedua adalah jiwa ataupun eh, darah. Kehormatan. Yang ketiga adalah harta. Yang keempat adalah nasab, keturunan. Dan yang kelima adalah akal. Maka kalau kita perhatikan ya seluruh syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita adalah dalam rangka untuk menjaga ini. Kita lihat semisal ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita kesyirikan. Mengharamkan kepada kita kekafiran mengharamkan kepada kita berbagai macam penyimpangan yang berupa bid'ah dan semacamnya. Maka apa ini semuanya dalam rangka untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa seseorang yang murtad dan setelah diminta untuk bertaubat tidak mau dan kemudian diberikan hukuman berupa uh, hukuman pembunuhan ya, ini pun dalam rangka untuk menjaga agama. Kemudian Islam juga mengajarkan kepada kita agar kita ataupun agar syariat ini adalah dalam rangka untuk menjaga jiwa. Kita lihat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita Inna fil qisasi hayatun Sesungguhnya di dalam kisos ya, balas membalas Eh, perbuatan orang yang telah melakukan kezaliman itu adalah hayatun adalah ada kehidupan. Ya. Kisos tidak mesti berupa pembunuhan. Tinggal dilihat perbuatan kezaliman apakah yang telah dilakukan oleh seseorang. Kisosnya orang orang yang memukul, maka dia dipukul. Kisosnya orang yang mematahkan jari, maka dipatahkan jarinya. Nah, baru kisosnya orang yang membunuh ya, dia dibunuh. Ya, kecuali kalau kemudian orang-orang yang terdolimi ataupun uh, keluarga dari orang-orang yang terdolimi itu uh, merelakan untuk tidak mengkisos namun meminta diet, meminta ganti rugi. Namun pada dasarnya adalah kisos itulah yang uh, eh, dinomorsatukan. Nah kata Allah subhanahu wa ta'ala pada kisos ini ada hayatun. Ada kehidupan bagi orang-orang yang berpikir. Dan ini adalah sebuah kenyataan. Kita lihat tatkala kisos ini tidaklah ditegakkan. Orang sudah membunuh orang lain. Bahkan pembunuhannya dilakukan dengan cara yang sangat keji. Ya. Entah dimutilasi, ataupun eh, mungkin kalau seorang perempuan diperkosa dulu kemudian baru dibunuh dan seterusnya. Namun orang yang melakukannya hanya dihukum mungkin 15 tahun, 10 tahun Eh, yang dalam waktu yang telah ditentukan itu pun mungkin masih mendapatkan remisi, keringanan. Maka kemudian dampaknya kita lihat. Nah, pada eh, kasus-kasus uh, yang kemudian diputuskan hanya dihukum dengan hukuman-hukuman yang ringan ini, orang tidak kapok. Mereka kemudian gemar melakukan hal yang sama. Ah, cuma dihukum sekian. Malah enak nanti di penjara. Namun sangat berbeda ketika uh, hukum kisos ini ditegakkan. Maka jiwa, jiwa manusia, darah manusia, kehormatan manusia itu akan lebih terlindung. Ya, kita lihat ya, dewasa ini ya, kita uh, misalnya ambil contoh Saudi Arabia yang menegakkan hukum kisos dengan negara-negara barat yang tidak menegakkan hukum kisos ataupun negara-negara timur bahkan negara-negara Islam yang masih berkiblat kepada negara-negara barat maka kita lihat kejahatan-kejahatan yang ada pada negara tersebut jauh lebih besar ya ketimbang kejahatan-kejahatan yang ada di negara Saudi Arabia. Ya bukan berarti Saudi adalah negara yang bersih, bukan. Masih ada kesalahan, jelas ada. Namun kita realistis sajalah. Kita lihat secara real betapa bahwa kejahatan di sana jauh ya jauh lebih sedikit ketimbang kejahatan yang ada di negara-negara barat ataupun negara-negara Islam namun masih berkeblat, ya, mengekor kepada kebijakan-kebijakan dan perundang-undangan yang ada di negara barat. Ini satu di antara bentuk eh, penjagaan terhadap jiwa. Maka seseorang yang membunuh jiwa dia dikisos. Kemudian syarat Islam juga menjaga harta benda manusia. Maka di dalam Islam diharamkan yang namanya mencuri, diharamkan yang namanya riswah, ya sokok menyogok diharamkan yang namanya korupsi, ya, mengambil, memakan harta orang lain dengan cara yang tidak halal. Dan berbagai macam kedoliman-kedoliman yang ada dalam bidang harta, maka ini dalam rangka untuk melindungi harta manusia. Dan bahkan seseorang yang dirinya berperang dalam rangka untuk membela hartanya, kalaupun dia mati maka kata Rasulullah dia dianggap sebagai seorang yang mati syahid. Kemudian Eh, syarat Islam ini juga menjaga nasab, menjaga eh, menjaga nasab ya, menjaga nasab, menjaga keturunan. Maka kita lihat berbagai macam perkara yang akan merusak keturunan ini diharamkan di dalam Islam. Di sana ada perzinaan. Ya, perzinaan ini jelas akan merusak keturunan. Ya, ketika seseorang ya, seperti di negara Barat yang mereka bebas berprostitusi, kumpul lagi perempuan, kumpul kebu, yang kemudian anak itu sulit untuk mengetahui siapa bapaknya. Ya. Ibunya jelas yang melahirkan itu, akan tapi siapa bapaknya tidak jelas. Maka rusaklah nasab. Ya. Dan juga di antara yang akan merusak nasab, itu yang akan memutus nasab seperti adanya pernikahan sejenis. Ya, yang sekarang di Indonesia sedang digembor-gemborkan untuk minta dilegalkan, ya LGBT. Ini adalah satu hal yang diharamkan dalam Islam. Kenapa? Karena akan merusak nasab, akan mematikan, memutuskan nasab. Coba kalau seorang perempuan nikah dengan perempuan, apa akan bisa menurunkan keturunan? Jelas tidak bisa. Seorang lelaki akan menikah dengan lelaki, gimana akan memberikan keturunan? Jelas tidak bisa. Perisek jelas akan merusak nasab. Maka hal-hal semacam itu ini merupakan perkara-perkara yang diharamkan di dalam Islam. Kenapa? Karena Eh, ini merusak nasab. Kemudian perkara-perkara yang merusak akal pun juga akan dilarang. Ya, sehingga kita lihat uh, pada zaman Rasulullah dulu yang ada yang namanya yang merusak akhlak, yang merusak akal itu adalah diantaranya berupa minuman keras. Ya. Sehingga yang Allah Subhanahu Wa Taala cantumkan di dalam Al-Quran, eh, Inamal khomru wal mesur wal angsub wal azlam rizqun min amli syaitan. Ya, ya, ketika itu yang Allah sebutkan adalah khomr. Khomr itu berupa minuman. Nah maka kata Allah, khomr dan yang lainnya, perjudian, itu merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah. Karena itu rijes kotor. Dan itu adalah perbuatan syaitan. Itu adalah perbuatan syaitan. Maka diharamkan. Kenapa? Karena akan merusak akal. Ya, perjudian itu akan merusak akal. Akal yang sehat harusnya dia gunakan untuk berpikir, namun dia bodoh-bodohkan, ya, dengan ngotak atik sesuatu yang tidak mungkin untuk dipikirkan. Ya, maka akan merusak akal. Perjudian. Kemudian Homer ataupun yang semacamnya ini ini pun juga akan merusak pikiran manusia, akan merusak akal manusia. Ya. Seseorang ketika mendapatkan masalah bukan kemudian memperbanyak permohon kepada Allah. Dia berkonsultasi dengan orang-orang yang memang merupakan uh, ahli dalam bidangnya. Namun dia bodohkan ya akalnya dia rusak akalnya dengan e, dimatikan akalnya. Dia mengkonsumsi khomer ataupun yang semacamnya. Makanya diharamkan itu bukan hanya khomer saja, bukan hanya minuman saja, akan tapi segala sesuatu yang merusak akal akan diharamkan di dalam, ya diharamkan di dalam agama Islam. Oleh karena itu Rasulullah menyebutnya dengan yang lebih uh, umum yaitu kullu muskirin haramun. Segala sesuatu yang menyebabkan seorang mabuk itu maka diharamkan. Kenapa? Karena akan merusak akal. Selain juga akan merusak uh, tata kehidupan manusia. Bahkan ketika seseorang itu sudah mabuk, ya sudah terkena dampak dari homer ataupun e, bahasa sekarang adalah narkoba yang lebih umum, maka ketika akal sehatnya telah hilang, orang yang semacam ini akan berbuat apa saja. Kenapa? Karena sudah tidak lagi berpikir, tidak lagi bisa berpikir secara sehat. Pikirannya sudah ditutup oleh perkara-perkara yang memabukkan tersebut sehingga dirinya akan melakukan apapun yang itu bagi orang-orang yang waras itu memalukan namun bagi mereka tidak lagi memalukan waliyatubillah. Ini bahwa ternyata akal itu dimasukkan ke dalam lima perkara doruri, lima perkara yang sangat gawat, yang sangat uh, pokok untuk dijaga. Kemudian yang kedua bahwa syarat Islam yang sangat mulia ini di dalam Eh, rangka untuk menjaga akal manusia ya, bukan hanya me mengharumkan perkara-perkara yang konkret yang bisa merusak akal ya seperti minuman keras, seperti eh, sabu-sabu, ekstasi, ganja, maribuana dan yang semacamnya. Akan tapi syariat Islam juga dalam rangka untuk melindungi akal ini ya, melarang yang namanya perjudian. Melarang yang namanya uh, al-ghina yaitu <clears throat> apa namanya bermain musik. Memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara perkara-perkara non fisik yang dilarang di dalam syarat Islam. Kenapa kita lihat orang itu kalau misalnya sudah asik dengan musik eh, dengan musiknya, maka mereka biasanya kemudian juga akan eh, merembet kepada hal-hal yang lainnya. Sudah main musik, lagu-lagunya pun lagu-lagu yang berbau porno. Maka orang kalau sudah akrab dengan eh, dua hal ini, mereka tidak akan memiliki rasa malu lagi. Tidak akan memiliki rasa malu. Apapun akan dia ungkapkan dengan musiknya dan dengan lagunya tersebut. Kemudian agama Islam ini menjadikan akal sebagai salah satu eh, syarat ya, utama untuk taklif itu untuk pewajiban ya untuk pewajiban ataupun pembebanan dalam syariat. Oleh karena itu orang-orang yang akalnya belum sempurna itu seperti anak-anak ataupun orang-orang yang e, memang akalnya itu kurang ya kurang sekian persen sehingga tidak sebagaimana orang-orang pada umumnya akalnya kurang apalagi kalau sudah gila maka syarat Islam tidaklah dibebankan kepada mereka gugurlah ya kewajiban-kewajiban mereka sebagai manusia meskipun wujudnya manusia akan tapi karena akalnya ya akalnya uh, belum mencapai kesempurnaan atau akalnya memang bermasalah, maka mereka gugur di dalam menjalankan berbagai macam syarat-syarat Islam yang uh, syarat itu diberikan kepada yang selainnya. Kemudian dalam rangka juga untuk menjaga akal manusia, maka agama Islam mewajibkan ya, kepada pemeluknya agar belajar agama. Ya, agar belajar agama dan yang namanya belajar agama itu adalah e, mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya baik yang berupa ucapan beliau ataupun perbuatan beliau ataupun ucapan dan perbuatan para sahabat yang beliau ketahui dan beliau diamkan. Itulah ilmu. Itulah ilmu agama. Yang kita diperintahkan untuk mempelajarinya supaya apa? Akal ini terjaga, supaya akal ini tidak kemudian e, bebas memikirkan sesuatu tanpa batas. Ya. Karena bahwa akal manusia itu tetap ada keterbatasannya. Sehingga akal manusia yang ada keterbatasannya ini dia harus dibimbing dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seseorang yang E, mampu untuk mempelajari agama ini dengan benar dan semakin e, banyak di dalam mempelajari ilmu agamanya yang benar tadi maka akan semakin sempurnalah ataupun mendekati kesempurnaan ya akal seseorang kenapa karena berarti akalnya ya mendapatkan konsumsi yang tepat mendapatkan konsumsi yang tepat yaitu konsumsi yang berupa gizi berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya semakin e, jauh akal ini dari konsumsi wahyu, maka akan sangat mungkin akal tersebut tersesat dari jalan yang benar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum" walladzina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukan seseorang yang dirinya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang diberikan ilmu ya oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan diangkat dengan beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka akal akan semakin lurus, akan semakin terbimbing manakala konsumsinya adalah konsumsi yang benar. Ya. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu sepantasnya seyogyanya kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya memposisikan akal ataupun menempatkan akal ini sesuai dengan kedudukannya, tepat pada porsinya. Ya, supaya apa? Supaya antara akal eh, yang dimiliki oleh seseorang dengan wahyu itu semakin bisa bekerja bareng. Ya, pemahaman ataupun wahyu ataupun ilmu yang telah dia serap itu akan bisa bekerja bareng eh, dalam rangka untuk semakin mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, tadi telah kita sampaikan bahwa agama Islam adalah agama yang sangat memuliakan akal, ya, yang sangat memuliakan akal. Namun satu hal yang harus kita sadari, satu hal yang harus kita uh, fahami bersama bahwa akal manusia itu adalah makhluk. Ya, karena sesuatu yang diciptakan oleh Allah Eh, dan ditempatkan pada makhluk berarti maka akal ini juga makhluk. Maka yang namanya makhluk betapapun hebatnya, betapapun pandainya, betapapun cerdasnya, eh, maka tetap saja memiliki keterbatasan, keterbatasan. Ya. Demikian juga akal yang Allah tempatkan pada manusia, yang Allah tanamkan pada manusia ini Ya meskipun akal seorang itu brilian, ya dikatakan akalnya brilian, namun bahwasanya akal tetap memiliki keterbatasan. Sebagaimana eh, seseorang yang Allah berikan berupa pendengaran, penglihatan, ya, dan yang lainnya, maka semuanya ada keterbatasannya. Nah, oleh karena itu, keterbatasan yang ada ini sangat membutuhkan adanya sesuatu yang bisa melengkapinya, membimbingnya, menuntunnya ya, agar akal ini tetap bisa berjalan namun berjalan pada e, jalan yang tepat, berjalan pada jalan yang benar. Ya. Maka supaya akal ini bisa berjalan lurus, berjalan benar, berjalan yang akan menyebabkan pemiliknya mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat, maka akal sangat perlu butuh dengan dalil ya akal sangat uh, membutuhkan adanya dalil itu yang datang dari Al-Qur'an maupun yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang disebut dengan dalil syar'i ya karena yang namanya dalil tidak semuanya berupa Al-Qur'an dan sunnah namun di sana ada dalil akli uh, ada dalil yang berupa akal Nah maka dalil yang berupa akal ini tetap membutuhkan adanya wahyu. Kenapa? Karena sebagaimana tadi yang telah kita sampaikan, yang namanya akal sebrilian apapun tetap memiliki keterbatasan-keterbatasan. Di sana ada hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Dan ada beberapa hal yang tidak terjangkau oleh akal manusia ini hanya akan bisa diterima oleh manusia karena keimanan yang ada pada dirinya. Ya, karena keimanan yang ada pada dirinya. Maka orang-orang yang tidak bisa menjangkau sesuatu dengan akalnya, namun tidak didukung dengan keimanan, maka jelas orang yang semacam ini akan tersesat. Ya, pasti akan tersesat. Ya, kenapa? Karena sekali lagi biasanya akal tidak akan bisa memutuskan memberikan solusi terhadap berbagai macam perkara-perkara yang dihadapi. Satu contoh, berapa kali kita mendengar bahwa ada surga, bahwa ada neraka. Kalau hanya semata-mata dipikirkan dengan akal kita, maka tidak akan mungkin kita bisa membenarkannya. Maka yang kemudian akan bisa membantu kita membenarkan adanya neraka, adanya surga adalah berupa dalil. Yang ada dalam Al-Quran, yang ada di dalam sunnah. Demikian pula tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita dan bahkan memerintahkan kepada kita ya, agar kita berlindung dari adab kubur. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala seseorang itu telah meninggal dan kemudian dia pun dikuburkan dan orang-orang yang menguburkannya pun telah pergi meninggalkan mereka maka akan datang dua malaikat ya yang akan melemparkan eh, pertanyaan-pertanyaan kepada dirinya ya ini yang disebut dengan ujian kubur ya ujian kubur yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan para malaikat yang mana malaikat ketika itu di dalam bertanya tidak menampakkan uh, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah, namun yang akan dia tampakkan adalah sebuah ketegasan dan dia sampaikan dengan kata-kata yang kasar. Maka tidak ada seorang pun yang akan selamat dari pertanyaan uh, dua malaikat ini kecuali orang-orang yang beriman. Ya, kecuali orang-orang yang beriman. Maka adanya siksa kubur ini kalau kita pikirkan dengan akal kita tidak akan bisa terjangkau. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya orang yang telah dikubur tadi yang mendapatkan pertanyaan dan tidak bisa akan dihajar oleh malaikat tersebut. Namun kalau kita lihat, kita bongkar pekuburan tersebut ya tetap sebagaimana semula. Tidak kemudian menjadi sesuatu yang sangat lapang. Padahal di sana tadi ada dua malaikat, ada jenazahnya juga. Nah maka hal, -hal semacam ini jelas sekali membutuhkan adanya bantuan berupa dalil Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang akan kemudian memberikan Eh, dampak kepada kita berupa ketenangan. Dampak kepada kita berupa taslim, penerimaan. Dampak berupa sakinah, ya, ketentraman, ketenangan. Ya, setelah kita e, tidak mampu untuk memikirkan segala sesuatu tadi dengan akal kita semata, namun kemudian datanglah dalil dan Eh, kita pun bisa meyakininya, memahaminya, maka tenanglah kita. Ya, oleh karena itu orang-orang yang mereka tidak melengkapi pemikiran mereka terhadap perkara-perkara waib dengan dalil, maka mereka berada senantiasa berada di dalam kegundah gulanaan, kegalauan, kebingungan. Itulah orang-orang kafir. Namun berbeda dengan orang-orang yang beriman. Dengan keimanannya mereka melengkapi uh, akalnya dengan dalil, maka uh, mereka akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Ya bahwa akal itu diibaratkan sebagai mata. Dan kemudian wahyu itu diibaratkan sebagai lenteranya ataupun lampunya. Ya, maka mata itu seawas apapun. Namun kalau di sekeliling dirinya, di sekeliling orang yang memiliki mata tadi gelap gulita, maka mata yang oh, hebat itu pun tidak berfungsi, tidak apa-apa, tidak bisa, tidak bermakna. Seandainya ada ular yang menggigit pun tidak tahu. Ada orang yang melempar dirinya pun tidak tahu. Kenapa? Karena sekelilingnya gelap sehingga mata yang hebat itu pun tidak berfungsi. Ya. Ini ibarat akal tadi. Berbeda kalau kemudian di sekelilingnya ada lentera, ada lampu, maka semakin jelas lenteranya, semakin jelas lampu yang ada di sekitarnya akan semakin jelas pula, ya akan semakin jelas pula e, segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Namun tatkala lenteranya ini semakin redup, akan semakin tidak tampak pula apa yang ada di sekelilingnya. Inilah gambaran akal dengan wahyu. Maka akal sehebat apapun tanpa adanya wahyu, maka akal ini sangat terbatas. Ya, tidak akan mampu memikirkan segala sesuatu yang gaib. Ya. Berbeda tatkala kemudian akalnya dibarengi disertai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka akalnya akan terbimbing maka akan bisa menerima berbagai macam perkara-perkara eh, yang menurut banyak orang dikatakan sebagai suatu perkara yang di luar akal. Namun dengan keimanan eh, terhadap ilmu berupa Al-Quran dan Sunnah, maka semua itu akan bisa dia terima dengan taslim, dengan penuh penerimaan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan akal tidaklah bisa berdiri sendiri. Akal baru bisa berfungsi jika dia memiliki naluri dan kekuatan sebagaimana mata bisa berfungsi jika ada cahaya. Ya, jika ada cahaya. Apabila akal mendapatkan cahaya iman dan Al-Quran, barulah akal bisa seperti mata yang mendapatkan cahaya matahari. Jika tanpa adanya cahaya tersebut akal tidak akan bisa melihat ataupun mengetahui sesuatu ya. Dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Oleh karenanya akal yang sehat, akal yang belum terkontaminasi dengan berbagai macam eh, pemikiran-pemikiran kesesatan, baik pemikiran berupa kezaliman, kefasikan, kekafiran, kesyirikan dan yang lainnya, maka akal itu akan senantiasa berjalan bareng ya, berjalan bareng dengan dalil. Artinya apa? Berjalan bareng tidak ada kontradiksi antara keduanya. Sejalan. Ya, betul-betul sejalan. Antara akal yang sehat Akal yang belum terkotori dengan berbagai macam kotoran-kotoran, belum terkontaminasi dengan berbagai macam kotoran, maka akal ini akan senantiasa berjalan bareng dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah telah memberikan akal ini sebagai satu kelebihan kepada manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun juga memberikan kelebihan kepada manusia berupa wahyu. Maka tidak mungkin sesuatu yang memang Allah Subhanahu Wa Taala lebihkan, baik yang berupa akal dan yang berupa wahyu ini saling bertentangan, ya, saling tanah kudot, tidak mungkin. Ya, ini pasti akan berjalan bebarengan. Nah, bagaimana seandainya kita menghadapi satu perkara? Perkaranya berupa adanya dalil yang sepertinya kok bertentangan dengan akal. Ya, ada dalil, namun sepertinya kok bertentangan dengan akal. Maka dalam kondisi semacam itu sebagai seorang yang beriman maka kita wajib untuk mendahulukan dalil. Ya, kita wajib untuk mendahulukan dalil ketimbang e, akal kita, ketimbang pemikiran kita, ketimbang e, perasaan kita, maka yang harus didahulukan adalah dalil. Kenapa? Kok demikian? Karena pandangan-pandangan manusia yang eh, mengatakan kok ini akalnya bertentangan dengan dalil. Dan kemudian yang harus didahulukan adalah dalil karena bahwa pemikiran manusia, pandangan manusia itu sangat terbatas. Dan adapun dalilnya adalah pemikiran dari adat yang maha bijaksana, adat yang maha mengetahui apa yang telah lewat dan apa yang akan datang. Ya. Maka kalau begitu berarti yang harus kita koreksi adalah akal kita dan bukan dalil. Yang kita koreksi maka dalil itu adalah dalil yang memang betul-betul sahih. Ya, baik berupa Al-Qur'an ataupun dalil-dalil yang berupa hadis yang sahih. Ya. Itulah ya, kesimpulannya bahwa akal yang harus didahulukan kita tidak boleh kemudian mengedepankan akal kita. Kenapa? Karena akal kita terbatas. Boleh jadi akal kita berbeda dengan akal saudara kita. Dan itu pasti. Nah kalau kemudian yang didahulukan adalah akal, maka akan berapa banyak nanti ya, pendapat-pendapat yang pendapat-pendapat agama yang akan yang akan muncul di dunia ini berapa banyaknya akan sebanyak dengan banyaknya manusia. Ya, karena setiap manusia memiliki akal yang berbeda-beda, meskipun yang harus disikapi adalah satu masalah yang sama. Namun sangat mungkin kemudian antara satu orang dan orang yang lain di dalam e, menganalisa satu perkara berbeda. Kenapa? Karena berbeda akalnya. Nah, oleh karena itu mungkin perlu kita sampaikan kenapa ya kita sering menemukan ini ada dalil kok bertentangan dengan akal. Ini yang pertama bahwa sangat mungkin ilmu yang ada pada diri kita itu masih sangat dangkal. Ya, masih sangat dangkal. Sehingga bagi kita ada dalil yang bertentangan dengan akal kita. Ya. Di mana kasus yang sama bagi orang lain mungkin mengatakan ini tidak bertentangan. Kenapa? Karena ilmu mereka lebih banyak daripada kita. Kefahaman mereka lebih banyak daripada kita. Sehingga bagi kita ada muskilah, permasalahan, ada pertentangan, namun bagi saudara kita tidak. Kenapa? Bedanya ilmu. Ya, dan ini bisa Anda sekalian, para pendengar di musim dimanapun Anda berada, uh, bisa dicek di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Bagaimana dahulu misalnya ketika Anda sama sekali belum pernah haji Ya, lewat berbagai macam sarananya dan kemudian dibandingkan dengan sekarang setelah Anda banyak mengaji. Oh dahulu begini bingung. Oh dahulu begini kok sepertinya bertentangan. Eh setelah Anda eh, setelah kita juga apa namanya mencari ilmu agama, kita mengetahui dalil oh ternyata tidak bertentangan. Ya. Kemudian yang kedua bahwa dalil kok bertentangan dan akal boleh jadi ya, kalau tadi yang pertama kan sorotannya kepada akal, akal yang terbatas, akal yang uh, kurang. Nah, yang kedua boleh jadi dalil itu sendiri ya ternyata bukanlah dalil yang sahih. Misalnya ada seorang yang menyebutkan adalah hadis riwayat uh, Imam Fulan Imam Fulan. Namun ternyata hadisnya adalah hadis yang lemah, apalagi hadis yang palsu. Seperti hadis-hadis yang muncul dari kalangan orang Syiah Allah. Maka wajar kemudian terjadi eh, kontradiksi antara satu ayat dengan ya, ayat yang lain. Terjadi kontradiksi antara akal dengan ayat dan seterusnya. Dan yang ketiga, karena bagi kita sendiri belum mampu untuk membedakan mana yang dikatakan membingungkan akal, rancu bertentangan dengan akal, dan mana yang sebetulnya tidaklah pertenaga dan akal. Mungkin kita sendiri yang masih bingung. Belum mampu untuk membedakan mana yang dikatakan tidak e, sesuai dengan akal dan mana yang dikatakan sebagai sesuatu yang sesuai dengan akal. Satu contoh. Pada saat Rasulullah SAW alaihi wasallam dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, maka banyak orang ketika itu khususnya adalah orang-orang kafir yang mengingkari. Dan bahkan ada sebagian kaum muslimin yang bingung dan kemudian murtad. Ada sebagian kaum muslimin yang masih bingung namun tidak sampai kepada murtad. Ya. Kenapa? Karena uh, mereka menganggap ada sesuatu yang membingungkan akal padahal itu tidaklah membingungkan. Padahal itu tidaklah membingungkan. Kita ambil satu contoh tatkala banyak manusia baik yang e, belum menyatakan dirinya sebagai seorang muslim dan atau sebagian e, orang yang telah menyatakan ke keislamannya mereka bingung, mereka tidak bisa menerima. Namun ada orang lain yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ternyata menerimanya. Kenapa? Karena mereka belum memiliki uh, daya saring sebagaimana daya saring yang dimiliki oleh Abu Bakar. As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga saringan yang dimiliki oleh orang-orang ini menyimpulkan ini ya, karena saringannya tidak normal menyimpulkan kemudian wah ini tidak sesuai dengan akal. Ini membingungkan bagaimana mungkin. Ya, dalam jangka satu malam Rasulullah bisa pergi dari Mekah ke Palestina dan dari Palestina naik ke langit ketujuh dan kemudian balik lagi ya, dalam esok harinya ataupun pada esok harinya. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat pertama surat Al-Isra. Ya, yang mana Allah memperjalankan hambanya itu Rasulullah Rasulullah SAW ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Ya. Ketika itu ya kalau kita hendak berbicara kewajaran wajar. Wajar kenapa? Karena memang teknologi ketika itu belum secanggih sekarang. Ketika itu belum ada yang namanya Apollo, belum ada. Sehingga satu hal yang sangat mustahil, tidak masuk akal. Ini kata sebagian manusia. Namun bagi e, orang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu semuanya masuk akal. Kenapa? Karena Allah mengatakan idza aradallahu syai'an ay kun fayakun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki menginginkan menghendaki sesuatu itu terjadi, maka tinggal mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka akan jadilah e, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka masuk akal. Kenapa? Karena akalnya akal yang terbimbing dengan wahyu. Ya. Dalam wahyu menjelaskan Allah itu maha kuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Maka sesuai dengan akal yang sehat. Sehingga akal pun akan menjadi terbimbing ya dengan adanya wahyu. Dan oleh karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala beliau mengatakan ya bahwa Lau kana dinu birra'yi la asfala minal ka'baini ahaqqu bil mashi. Seandainya tolak ukur kebenaran agama itu didasarkan dengan akal, maka tentu bagian bawah dari sepatu itu yang layak untuk diusap ya ketimbang bagian atasnya ya ketimbang bagian atasnya nah ini bukti akal ter, itu terbatas kenapa karena kalau menurut akal kita yang layak untuk diusap itu adalah bagian bawah kenapa karena bagian bawah itulah yang kita jadikan sebagai alas untuk menginjak berbagai macam e, benda yang terkadang menginjak e, perkara-perkara benda-benda yang najis dan terkadang tidak yang najis. Maka mana yang menginjak bagian bawah? Namun ternyata yang diperintahkan untuk mengusap itu adalah bagian atasnya. Dan sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan dan sungguh aku melihat bahwa ketika Rasulullah SAW ya, mengusap khuf itu yang diusap adalah bagian atasnya itu bagian dohernya, eh, bagian punggungnya bukan bagian eh, batinnya bukan bagian dalamnya bukan bagian bawahnya. Dan oleh karenanya tatkala kita telah mengetahui bahasanya eh, kita tidak tidaklah boleh mengedepankan akal ketimbang dalil. Kita harus taslim pasrah dengan dalil bukan dengan akal. Maka konsekuensinya hendaknya kita bisa meninggalkan setiap pendapat yang menyimpang meskipun pendapat itu lebih sesuai dengan akal, lebih sesuai dengan perasaan, ya lebih sesuai dengan Eh, pemikiran namun kalau itu bertentangan dengan akal eh bertentangan dengan dalil akal kita tinggalkan dan yang kita pegang adalah berupa dalil Al-Qur'an sehingga seperti eh, Imam Abu Hanifah kemudian Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hambal Imam Malik bin Anas dan yang lainnya mengatakan e, manakala kalian mendapati pendapatku itu menyelisihi yang menyisi dalil, maka tinggalkanlah rokyuku, tinggalkanlah akalku, dan kembalilah kalian kepada dalil. Ini perintah mereka semuanya kepada kita. Tatkala kita memang melihat eh, sesuatu itu menyimpang dari dalil, siapapun yang mengucapkannya, maka yang paling tepat kita tinggalkan pendapat, kita tinggalkan eh, fatwa, dan kita kembali kepada dalil. Ya. Sehingga Al-Imam Syafi'i mengatakan Ajma'al muslimuna, ya, Ajma'al muslimuna, kaum muslimin telah sepakat. manistabanat tabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu ayat yahillu lahu ayyadaha liqauli ahadin. Bagi seseorang yang telah jelas di hadapannya ada hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak halal bagi dirinya ya untuk meninggalkan hadis tersebut karena fatwa seseorang ya karena perkataan seseorang. Ya demikian pula yang dikatakan oleh para ulama yang lainnya. Eh, sebagaimana juga yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas Yang kata beliau kullun nasi yukhadu wa yutraku min qawlihi ila qawli Rasulullah ila qawlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang itu perkataannya boleh diambil dan boleh dibuang kecuali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang diambil adalah yang sesuai dengan uh, syarat Islam, yang sesuai dengan sabda Rasulullah sesuai dengan Al-Quran yang tidak sesuai maka dibuang inilah kiranya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya bisa kita pahami dan bisa kita uh, amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan mudah-mudahan kita akan lebih tercerahkan bagaimana seharusnya kita menempatkan akal kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.